Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin dan taufiknya kita bisa kembali mengadakan aktivitas kita di pagi hari ini di hari Kamis yang mana pada <clears throat> hari Kamis Eh, seperti biasa kita akan membahas tentang sebuah atau permasalahan e, yang sangat penting e, masuk dalam ilmu-ilmu Islam kita akan membahas tentang eh, qawaid fikhiyah al-qawaid fikhiyah kaidah-kaidah fikih <clears throat> yang mana e, sudah kita sepakati kita akan menggunakan sebuah buku ya panduan dalam majelis ini yakni al-qawaidul fikhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami <clears throat> yang ditulis oleh Ustadz Ahmad Sabik hafizahullah taala. E, pada pertemuan yang lalu ya, kita sudah membahas tentang mukadimah dari buku ini dan pada pertemuan ini insyaallah taala kita akan bahas e, bab pertama <clears throat> dari mukadimah kaidah eh, kaidah fikih Sebelum kita memasuki eh, pembahasan inti dari kaidah-kaidah fikih yang ada dalam buku ini. <clears throat> Tentunya para pendengar yang Allah muliakan dan para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk bisa mengamalkan Eh, ilmu-ilmu uh, yang kita pelajari <clears throat> dan tentunya kita mengharapkan faedah dari apa uh, kita mengharapkan uh, pahala dari apa yang kita uh, pelajari ini yang mana uh, ulama kita selalu menasihati agar kita selalu menuntut ilmu ya karena kata al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala beliau berkata ya, satu bab ilmu yang dipelajari oleh seseorang itu lebih baik daripada Eh, dunia beserta isinya. Beliau pernah berkata, "Babun minal ilmi yata'allamuhu al-mar'u khairun lahu minad dunya wa ma fiha." Satu bab ilmu yang dipelajari oleh seseorang lebih baik eh, baginya daripada dunia beserta isinya. Ya. Yeah. <clears throat> Pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas tentang eh, pengertian dari kaidah fikih. Apa itu kaidah fikih? Ya. Yeah Kemudian kita akan e, mempelajari juga tentang faidah dari mempelajari kaidah fikih ini. Apa faidahnya yang bisa kita petik dari mempelajari kaidah fikih ini? Kemudian juga e, kita akan mempelajari tentang sumbernya. Sumber dari kaidah fikih. Kaidah-kaidah itu terambil dari apa? Ya. Terambil dari mana? Ini yang harus kita juga pahami. Kemudian e, Selanjutnya kita akan belajar tentang hukum berhujjah dengan kaidah fikih. Ya, apa hukumnya ketika seseorang berhujjah dengan kaidah fikih ketika menyampaikan hujjah atau dalil yang diambil dari kaidah-kaidah fikih. Kemudian insyaallah taala kita akan bahas tentang sejarah singkat dari ilmu kaidah fikih dan macam-macamnya dan penyusunan eh, sedikit kita akan berbicara tentang sedikit Eh, tentang penyusunan dari ulama eh, penyusunan ulama tentang kaidah fikih ini. <clears throat> para pendengar eh, Radio Roja dan para pemirsa Radio TV yang Allah muliakan. Yang pertama tentang eh, takrif atau pengertian dari kaidah fikih. Ya. Kaidah itu terambil dari bahasa Arab tentunya dari kata al-qaidah. al qa qaidatu atau qaidatun ya. E, eh, qaidah <clears throat> artinya adalah eh, pondasi e, atau dasar. Dan kaidah ini bentuk mufrad, bentuk tunggal, ya. Bentuk jamaknya adalah al-qawaidu. Al-qawaidu. Al-qawaidu jamak dari kaidah, artinya kaidah, kaidah. Kaidah, kaidah. Dan ini adalah bahasa Arab dan Allah juga subhan Allah Subhanahu wa taala juga dalam beberapa ayat menggunakan lafaz qawaid. Ya, dari sisi bahasa artinya dasar, pokok, pondasi. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang uh, pembangunan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wasallam dan Ismail. <clears throat> Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 2 ya uh, uh, surah Al-Baqarah ayat 127 Allah berfirman, "Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal baiti wa Ismail." Lihat. Kata Allah dan ingatlah ketika Ibrahim ya membangun al-qawa'id minal bait. Membangun meninggikan al-qawa'id minal bait, yakni dasar-dasar Baitullah. Bersama Ismail ya alaihi wassalam. Nah, ini Allah sebutkan al-qawaid. Qawaid sini artinya dasar-dasar. Kemudian di surat An-Nahl ayat 26 Allah berfirman, "Qad makara alladziina qad makara alladziina min qablihim." Orang-orang sebelum mereka kata Allah membuat makar. Kemudian Allah sebutkan fa'atallahu bunyanahum min minal qawaid فخر فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب min haythu la yash'urun ya Allah sebutkan eh, lafaz qawaid dalam ayat ini dalam surah An-Nahl 26. Allah katakan fa'atallahu bunyanahum minal qawaid. Artinya, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka al qawaid dari pondasinya. Ya orang-orang di zaman eh, sebelum zaman Nabi Muhammad SAW ada yang Allah hancurkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala atas kedur, kedurhakaan mereka Allah katakan fa'atallahu bunyanahum minal qawaid Allah hancurkan bangunan-bangunan mereka dari pondasinya sehingga kata Allah fa kharra alaihimus saqfu sehingga atapnya meruntuhi mereka ya wa atahumul wa atahumul azab min haitsu la yash'urun datang azab kepada mereka dari arah yang mereka tidak ketahui eh, ini qawaid dari sisi bahasa al qawaid itu jamak dari kaidah. Nah, bahasa Indonesia kaidah dan kaidah ini <coughs> adalah sebenarnya bahasa Arab ya. Dan kita gunakan, cuma kita sering menyebut dengan kaidah, kaidah. Ya, bahasa Arabnya kaidah, kaidah, al-qawaid. Baik. <coughs> ini secara uh, bahasa ya. Kaidah secara istilah disebut oleh penulis di sini yang dinukil dari kitab At-Ta'rifat yang ditulis oleh Imam Al-Jurjani. Menurut istilah adalah sebuah hukum atau perkara. Jadi kaidah itu sebuah hukum atau perkara yang universal yang bisa memahami dengannya beberapa hukum dan masalah yang masuk dalam cakupan pembahasannya. Ini kaidah yang dengannya e, dengan kaidah dengan dasar ini dipahamilah e, permasalahan-permasalahan yang lain <clears throat> yang masuk dalam cangkupan pembahasan tersebut. Kemudian e, penulis menyebutkan tentang definisi atau makna fikih. Ya, karena kita membahas kaidah-kaidah fikih. Tadi makna kaidah kita sudah tahu. Sekarang makna fikih, apa itu fikih? Fikih secara bahasa artinya al-faham, secara bahasa artinya al-faham. Dan fikih menurut ulama eh, beliau menukilkan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala eh, fikih sebagaimana dalam kitab eh, Al-Usul min il, eh, usul min ilmi al-usul <clears throat> beliau Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mendefinisikan eh, fikih adalah ma'rifatu al-ahkami al-syar'iyyati al-amaliyah adillatiha at-tafsiliyah. Ma'rifatu al-ahkami syar'iyyah al-amaliyah adillatiha at-tafsiliyah di halaman yang dua ya. Di sini terjemah, diterjemahkan oleh beliau langsung secara istilah fikih adalah mengetahui hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan amal perbuatan hamba Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Jadi Fikih adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyatil amaliyah, mengetahui hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan amali, amaliyah, amal perbuatan manusia, amal perbuatan hamba, ya. adillatiha tafsiliyah, berdasarkan dengan dalil-dalil yang terperinci. Berdasarkan dengan dalil-dalil yang terperinci. Ini arti fikih. Nah, kita lihat uh, eh, kaidah punya arti sendiri, kemudian fikih punya arti sendiri. Sekarang ketika digabung menjadi satu ilmu, ilmu namanya kaidah, kaidah fikih, ya, apa itu maknanya? Ya. Uh, di dalam di dalam buku ini di halaman yang kedua <clears throat> di halaman kedua di paragraf yang kedua kita bisa lihat makna dari kaidah kaidah fikih apa yang dimaksud dengan kaidah kaidah fikih atau maknanya Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Ya, yang paling penting adalah paragraf yang kedua. Apa itu? Kaidah kaidah fikih. Eh, beliau menukil dari kitab Al-Wajiz fi idahi qawaid fikhi al-kulliyah yang ditulis oleh Dr. Muhammad Sidki Al-Burnu. Ya dan eh, beliau simpulkan dari halaman 18 sampai eh, halaman 13 sampai 18 <clears throat> dan buku Al-Wajiz eh, fi idahi qawaid al-fiqh al-kulliyah ada di hadapan kita ini bukunya jadi bagi yang bisa eh, bahasa Arab bagi tulabul ilmi para penuntut ilmu bisa merujuk ke kitab tersebut <clears throat> eh, apa yang dimaksud dengan kaidah kaidah fikih apa yang dimaksud dengan kaidah kaidah fikih kita lihat di halaman yang kedua, di paragraf yang kedua, dari sini kata penulis dapat disimpulkan bahwa kaidah fikih adalah hukum atau pondasi yang bersifat umum. Ini hukum yang bersifat umum yang bisa untuk memahami permasalahan fikih yang tercakup dalam pembahasannya. Ya. Jadi <clears throat> saya saya ulangi. Apa itu kaidah-kaidah fikih? kaidah-kaidah fikih adalah hukum atau pondasi yang sifatnya umum. Yang sifatnya umum yang bisa untuk memahami permasalahan permasalahan fikih yang tercakup dalam pembahasannya. Ya. Ini adalah maksud dari kaidah-kaidah fikih. Ya. Insyaallah taala dengan ini kita akan memahami ketika kita mendengar eh, ada ilmu kaidah-kaidah fikih atau kaidah fikih. Kita langsung menangkap oh artinya adalah eh, ilmu yang mempelajari tentang apa? hukum yang bersifat umum, kaidah yang sifatnya umum yang eh, bisa dengan dengan eh, kaidah tersebut ya mem, memahami permasalahan fikih yang masuk dalam pembahasan pembahasannya. Nah, Baik. <clears throat> Dan lebih jelas lagi ketika eh, kita eh, memasuki pembahasan setelahnya di sini tentang faedah mempelajari kaidah fikih. Apa faedah dari mempelajari kaidah fikih? Banyak disebut oleh para ulama dan penulis Hafizahullah taala menyebutkan dua faedah. Dua faedah yang sangat penting ya yang bisa kita uh, pelajari dari faedah dari kaidah fikih ini. <clears throat> faedah yang pertama adalah uh, sebuah kaidah fikih bisa digunakan untuk mengetahui banyak permasalahan yang, uh, permasalahan fikih yang tercakup dalam pembahasannya. Ya. Dan ini akan sangat memudahkan bagi para penuntut ilmu sekali lagi ini sangat memudahkan bagi para penuntut ilmu untuk mengetahui hukum-hukum fikih tanpa harus menghafal e, sebuah permasalahannya satu persatu. Jadi tidak mesti bagi penuntut ilmu ya atau kaidah fikih ini sangat memudahkan bagi para penuntut ilmu ya e, dengan kaidah ini dia akan mengetahui banyak sekali permasalahan fikih dan dia akan mengetahui hukumnya ya dan ini sangat memudahkan dia tidak mesti menghafal satu permasalahan eh, satu persatu dari permasalahan fikih eh, tersebut ya oleh karena itu dalam mukadimah yang lalu saya telah membacakan perkataan al-Imam Al-Qurrafi dan penulis pun men menurunkan perkataan beliau di halaman yang kedua eh, di, di, di halaman yang kedua ini di mana al-Imam Al-Qurrafi rahimahullahu taala berkata ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لندراجها في الكليات ini kata beliau artinya di sini untuk e, para pendengar dan pemirsa bisa lihat di halaman yang kedua Al Imam Al-Qurrafi berkata barang siapa yang menguasai fikih lewat penguasaan dari kaedah-kaedahnya maka dia tidak butuh untuk menghafal semua permasalahannya atau eh, eh, maka dia tidak butuh untuk menghafal semua permasalahannya satu persatu karena sudah tercakup dalam keumuman kaidah tersebut ya eh, wabil misal hal maqal dengan contoh maka permasalahan akan eh, jelas kita ambil contoh ya di antara kaidah-kaidah fikih yang nanti insyaallah taala kita akan belajari ada kaidah yang berbunyi al yakinu la yazulu bisyak. al yakinu la yazulu bisyak. <clears throat> Bahwa keyakinan itu tidak akan hilang dengan sebabnya datang dengan e, datangnya keraguan. Ya, al yakin la yazulu bisyak. Ini salah satu kaidah dari kaidah-kaidah yang besar yang, yang insyaallah taala akan kita pelajari. Karena kaidah yang besar ada lima. Sebagian ulama bilang ada enam. Di antaranya adalah al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena datangnya keraguan. Eh, kaidah ini bisa kita gunakan dalam banyak masalah. Dan di bawah kaidah ini mencakup permasalahan-permasalahan fikih yang begitu luas dan begitu banyak. Yang dengan kita memahami kaidah ini dan hafal akan kaidah ini dan bisa menggunakan kaidah ini, maka tidak butuh kita menghafal permasalahan-permasalahan fikih satu persatu. Saya ambil contoh. <clears throat> Misalkan di bab toharoh di kitab toharoh, ya sering eh, timbul pertanyaan permasalahan kalau ada orang wudhu setelah bersuci, ya <clears throat> setelah bersuci. Misalkan akhari ah, ah, habis bersuci misalkan wudu kan wudu habis wudu kemudian tentunya kan suci habis wudu jadi kemudian hari ragu ragu saya batal tidak nih kan gitu ya tadi saya sudah wudu hukum asalnya kan yakin ya yakin bahwa hari sudah wudu ya. kemudian datanglah keraguan tadi saya batal belum kan gitu ya. nah, iya, dengan kaidah ini maka akhari bisa bersikap. Sikapnya apa? Oh, ini keraguan saja. Hmm. Berarti wudhu saya tetap apa namanya? sah. Sah. Dan saya tetap dalam keadaan suci hmm. maksudnya gitu. Jadi uh, eh, al mutayyakin li tahara idza syakka fil hadith Fahuwa tahir. Uh, eh, Fahuwa muta mutatahir fahuwa mutatahir Artinya apa? Orang yang yang yakin setelah melakukan eh, setelah berwudu, setelah bersuci apakah berwudu atau mandi besar ya, dengan tentunya dengan berbeda sebab. Kalau wudhu dengan sebab hadas kecil, kalau mandi besar hadas besar ya. Nah, Kemudian datang keraguan tadi. Ah, tetap yakin sudah. Ana mutatahir. Saya berada dalam eh, kesucian. Ya. Beda ketika yakinnya dalam keadaan hadas. Ya, hari berhadas. Tadi ke kamar kecil. Kan gitu. Kamar kecil di samping rojak eh, roja misalkan. Ya. <clears throat> Kemudian mau sholat duhur, anda udah berwudhu belum ya? <laughs> kan gitu. Iya, jangan langsung sah, jangan langsung masuk sholat kan? Yeah. Karena ahari hukum asalnya yakinnya apa? Belum berwudhu. Ahar, ahari yakinnya dalam keadaan najis, eh, berhadas, ya, berhadas. dalam keadaan berhadas. Hmm. Maka ketika timbul aduh sudah wudu belum was-was ya. was-was kan gitu e, maka ini dihukumi belum bersuci iya. nah maka bersuci kemudian sholat iya. nah, begitu jadi banyak permasalahan yang dan itu kita bisa menjawab kan gitu iya, contoh dalam masalah sholat orang sholat yakin lagi sholat kemudian aduh saya batal nggak nih lagi sholat kan kayak salat batal enggak nih yes. Ya. tadi kayaknya kentut enggak nih kan gitu <laughs> <laughs> ya kan dia yakinnya sholat kan gitu ketika datang syak keraguan ah, ini batal tidak ini teruskan sholatnya Kata Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada dalam hadis Abdullah bin Zaid kan bagaimana dihayalkan ada seorang sahabat ya yang eh, dia itu apa namanya eh, serasa ada keluar sesuatu yeah. ya kan kata Rasul jangan pergi lain sorif sampai mendengar suara atau mencium bau kata Rasulullah SAW. Jadi al yakin la yazulu bisyak. Kemudian permasalahan yang lain. <clears throat> permasalahan ada seseorang e, misalkan ahari saudagar kaya. Ya, ya insyaallah amin. Eh? Amin punya apa punya apa punya toko ya toko di berbagai kota dua belas toko di dua belas kota kan gitu hmm. karena kaya ada orang datang ke hari hari ini baik nih datang namanya Ahmad hari ana butuh duit butuh duit kemudian eh, hutang ya nah, dikasih hutang misalkan hutang sepuluh juta ya Kemudian eh, bayarnya satu bulan lagi katanya. Taib satu bulan lagi. Nah, setelah pas pembayarannya, Ari sama orang itu ragu. Udah bayar belum ya? Kan <laughs> gitu. Iya. Kan hukumnya hutang sabit pada Ahmad. Iya. Ya kan? Kemudian datang timbul permasalahan, ragu, udah bayar belum? Hukum asalnya apa? Belum bayar. Karena al-yakin la yazulu bisyak karena syak keyakinannya adalah belum bayar datang syak keraguan bayar atau belum ya. nah, kita ambil yang mana ambil yang belum bayar. Nah, jadi dengan ini banyak permasalahan yang bisa kita yang bisa kita apa namanya selesaikan. Contoh yang lain, seseorang misalkan eh, masalah pernikahan, masalah pernikahan, masalah pernikahan ada Zaid nikah dengan Zainab misalkan Zaid nikah sama Zainab sudah jadi keluarga masya Allah harmonis sakinah mawadah warahmah Taib. Kemudian Z sama Hasan ini, eh, Z sama Zainab ini ragu. Aduh, kita cerai belum ya? <laughs> Gitu ya? Kita cerai belum kan gitu. Hmm. Karena ada permasalahan kan gitu. Ya. Hmm. Hukum yakinnya apa? Nikah keduanya itu sah nikahnya. Kemudian datang syak keraguan cerai atau tidak. Hmm. Maka kita hukumnya apa? Belum cerai kita hukumnya belum cerai. Eh? Eh, jadi eh, sekali lagi ini faedahnya banyak sekali dengan kita mempelajari kaedah-kaedah nanti ya, kaedah-kaedah yang ada dalam buku ini insyaallah taala kita akan memahami banyak permasalahan banyak permasalahan. Oleh karena itu di sini disebutkan dan ini sangat memudahkan penuntut ilmu untuk mengetahui hukum-hukum fikih yang eh, dan dengan tanpa harus menghafal sebuah permasalahan satu persatu. Lihat perkataan Al-Imam Al-Qurrafi rahimahullah. Imam Qurrafi berkata apa? Wa man dhabata al-fikha bi qawaidihi istaghna an hifdhi akthar al-juz'iyyati lindirajiha fil kulliyat. Ah, ya. Artinya barang siapa yang menguasai fikih lewat penguasaan kaedah-kaedahnya Maka dia tidak butuh untuk menghafal semua permasalahan Karena apa? E, karena sudah tercakup dalam keumuman dari kaedah eh, tersebut ya ini perkataan al-Imam Al-Qarafi rahimahullahu taala <clears throat> kemudian faedah di antara faedah ya faedah yang kedua dari kita memahami kaidah-kaidah fikih ini ya dari sekian banyak faedah yang disebutkan oleh para ulama yang kedua adalah di sini disebutkan di halaman yang ketiga bagi yang punya bukunya di halaman yang ketiga ya kita sama-sama menuntut ilmu ya Lihat, penguasaan kaidah fikih sangat eh, akan sangat membantu seseorang dalam memberikan sebuah hukum yang kontemporer dan belum pernah terjadi sebelumnya dengan cara yang mudah. Ya, jadi ke, eh, ini eh, fungsi yang kedua atau faedah yang kedua dari memahami kaidah fikih. Bisa mengetahui hukum baru yang sebelumnya belum ada. Karena namanya hukum itu akan terus berkembang, terus berkembang, terus berkembang, ya kan? Nah, itu akan diketahui dengan kaidah-kaidah yang ada. Kaidah-kaidah yang ada. dia akan bisa gunakan kaidah itu. Ya. Nah, itu. Jadi uh, dengan perkembangan zaman ya banyak masalah kemudian ada masalah-masalah yang kontemporer itu kan butuh hukumnya ya, ah, ah, ah. ya kan iya, butuh hukumnya nah di sini uh, muallif uh, penulis hafizahullah taala memberikan contoh masalah kontemporer. Ya misalnya kata dia, kalau ada orang bertanya, apa hukum merokok? Karena rokok belum ada pada zaman Rasulullah SAW, Oh, ya kan? Ya. Apa hukum mengganja nah. juga? Kalau ganja lebih sadis daripada rokok, ya. ya. Tapi ya masih saudaranya, ya. Narkoba sama ganja masih ada hubungan kerabat. Nah, <laughs> ya, hubungan kerabat. Iya. Baik hukum rokok di, di, di zaman Rasul nggak ada. Hmm. Ya, hukum rokok di zaman Rasul nggak ada. <clears throat> Jawabannya di sini mulis penulis berkata rokok haram. Rokok haram. Tapi karena apa? Dengan kesepakatan para ahli kesehatan bahwa dia itu membahayakan tubuh dan kesehatan. Hmm. Dan kita bisa ngambil kaidah fikih dalam masalah ini. Yeah dan ada kaidah fikih yang diambil dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana Rasul bersabda la dharara wala dirar. La dharara wala dirar. Artinya tidak boleh berbuat sesuatu yang memudaratkan. Baik itu untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Nah ini. Di kaidah ini la wa wala dirar. Ya. ya. Ini bisa menjawab banyak permasalahan. Banyak menjawab permasalahan. Ya eh, selain kaidah la darara wa la dirar nanti ini juga masuk ke dalam permasalahan yang pertama ya jadi ketik, banyak permasalahan yang bisa kita jawab ya baik itu dalam masalah nanti dalam masalah makanan masalah pergaulan masalah muamalah dan lainnya masalah makanan misalkan hmm. la darara wa dirar ada makanan halal makanan halal gula halal tidak akhi Ah, nasi juga halal kan? Makan makanan yang manis-manis halal. Tetapi ketika <clears throat> eh, ketika antum atau salah eh, bukan jangan antum jangan. Eh? <laughs> gula. Eh, ketika ada salah satu di antara kita diabetes, diabetes iya. kan gitu. Dan dikasih sama dokter takarannya harus makan segini. Iya. Ya. Nah, bagi dia tidak boleh konsumsi itu konsumsi berlebihan misalkan yeah. Oh, uh, karena mungkin oh saya suka nih ya makanan iya. ini tapi menimbulkan memicu eh, gulanya semakin gula. naik hmm. semakin tinggi kan gitu gula darahnya uh, dengan kaidah ini enggak, dia nggak boleh makan hmm. ini la darara wala iya. dirar walaupun eh, boleh ya? yeah. nah di sini kemudian eh, dalam masalah pergaulan. Ya. Ada yang bertanya, Ustaz, apa hukumnya itu pakai motor knalpotnya digedein, suaranya patot-patot hmm. gede, ya. kan gitu, ganggu. Kan nggak ada di zaman Rasulullah SAW kan itu Ini gimana hukumnya? Jawabannya gimana? Jawabannya haram. Karena apa? La doror wala iya. diror. Karena apa? Ketika mengganggu, membuat mudarat, ya, orang apalagi yang jantungan lagi yeah. anak santai jantungan bisa pingsan kan itu yeah. nah, itu nah ini tidak boleh dan dengan kaidah ini la doror wala dirar tidak boleh membuat sesuatu yang membahayakan membahayakan diri sendiri maupun orang lain Nah ini. Jadi kaidah la darara wa la dirar subhanallah. Ini merupakan salah satu keistimewaan dari keistimewaan Nabi kita yang kita cintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu kalimatnya sedikit tetapi memiliki makna yang sangat luas dan hukum-hukum yang sangat banyak. Ya. Dan ini merupakan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di tengah-tengah manusia dan beliau adalah nabi kita yang kita cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dua faedah ya di antara sekian faedah yang disebut oleh para ulama jadi disebutkan jadi sangat penting sekali ya kita memahami kaidah fikih ini. Sekali lagi e, faedah yang pertama yang disebutkan oleh penulis Hafizahullah taala di sini adalah bahwa sebuah kaidah fikih bisa digunakan untuk mengetahui banyak permasalahan fikih. Sekali lagi, sebuah kaidah fikih bisa digunakan untuk mengetahui banyak permasalahan fikih dan ini sangat membantu bagi penuntut ilmu bahkan bagi kita semua kan itu eh, untuk menyingkat menuntut ilmu. Tidak mesti kita menghafal satu, permas satu permasalahan. Cukup dengan kaidah ini bisa menjawab banyak hal. Satu kaidah bisa memahami, memahami banyak hal dan mengetahui dengan dengannya hukum banyak hal. Kan itu. Ya, seperti kata Imamul Qarrafi rahimahullah taala beliau berkata tadi kan, "Wa man dhabatal fiqha bi qawaidihi istaghna an hifdhi aktsar al-juz'iyat lindirajiha fil kulliyat." Kemudian yang kedua, penguasaan kaidah fikih juga sangat membantu kita dalam apa? Dalam memberikan sebuah hukum atau mengetahui sebuah hukum masalah kontemporer yang belum pernah terjadi sebelum sebelumnya. Nah, kemudian permasalahan yang sangat penting ya yang juga disebutkan dalam buku ini ya yang dengan kita tahu bagaimana kita berhujah dengan hujah eh, dengan dengan kaidah fikih ya ini pengantar yang sangat bagus sekali dari penulis. E, karena banyak diantara kita masih belum tahu sumber kaidah ini dari mana. Hmm. Ya kan? Sumber kaidah fikih dari mana? <clears throat> nah, e, di sini penulis Hafizahullah Ta'ala berkata Kalau diperhatikan yang seksama Maka kaidah-kaidah fikih ditinjau dari sumbernya Terbagi menjadi dua bagian ya Menjadi dua bagian atau menjadi tiga bagian di sini ya, bukan dua. Menjadi tiga bagian. <clears throat> Maaf, menjadi tiga bagian ya. Jadi bukan dua bagian tapi tiga uh, bagian. Baik, kita perhatikan karena penting sekali ini masalah ini. uh, <clears throat> yang pertama, ada kaidah fikih yang teksnya atau nasnya diambil langsung dari nas Al-Quran dan dari nas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Ini sumbernya. Jadi ada sum, ada kaidah fikih sekali lagi yang nasnya teksnya itu diambil dari teks Al-Quran dan teks Sunnah Nabawiyah. Kemudian yang kedua, ya, di halaman keempat ada kaidah fikih yang teksnya tidak terambil dari uh, tidak terambil langsung dari teks Al-Qur'an dan teks sunnah. Hanya saja apa? Hanya saja kandungannya dari kaidah ini berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Ini kaidah yang kedua, ya. Eh, sekali lagi, kaidah yang eh, sumber yang kedua ini adalah <clears throat> tidak terambil langsung dari teks Quran dan teks sunnah tetapi ya kandungan dari eh, lafadz kaidah ini ya maknanya terambil dari teks Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kemudian yang ketiga dari eh, eh, eh, eh, apa namanya sumber kaidah fikih ini adalah kaidah fikih yang tersusun berdasarkan ijtihad dari para ulama ya kaidah fikih yang terambil dan tersusun dari istihad para ulama. Kita harus memahami ini. <clears throat> Karena dengan memahami ini kita tahu mana yang kaidah yang bisa sebagai hujah, mana yang e, bisa di apa namanya? yang tidak bisa dijadikan hujah ketika terjadi ikhtilaf. Ya, terjadi perbedaan pendapat. Nah, yang mana kita boleh memakai kaidah ya dan e, mana yang kita harus men, tidak boleh atau kita menundukkan kaidah ini pada tempatnya. Nah, taib. eh, <clears throat> bagian yang pertama, kaidah yang sumbernya diambil dari teks Al-Quran dan teks hadis Nabi. Eh, ya, teks hadis Nabi. Contoh dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ini Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 188 dan janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil ini kaidah ini diambil dari Al-Quran tidak boleh memakan harta sesama kalian, sesama kita dengan cara kebatilan. Ya. Ini kaidah ini mencakup banyak hal. Ya, dalam masalah muamalat. Ya. Seperti nggak boleh kita maksa orang untuk jual untuk jual atau untuk beli hmm. sebuah barang kan gitu. Kita inginnya memak, uh, untung saja kan gitu. Itu nggak boleh, haram. Dan banyak hal, ya. Ini diambil dari teks Al-Qur'anul Karim. Kemudian eh, <clears throat> yang kedua tadi hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la darara wala dirar la darara wala dirar. Ini kaidah ya. Diambil dari teks hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Eh, la darara wala dirar ini ya merupakan sebuah kaidah tentang berbagai hal ya bisa digunakan dalam masalah makanan tadi bisa digunakan dalam pergaulan juga muamalah dan lainnya la darara wala dirar jadi semua hal yang bisa mengakibatkan bahaya untuk diri sendiri atau untuk orang lain baik itu skala kecil atau skala besar maka hukumnya diharamkan ya dan kaidah ini langsung terambil dari nas, nas hadis la darar wa la dirar kemudian kaidah yang lain seperti al muslimuna inda syurutihim al muslimuna inda syurutihim artinya kaum muslimin itu tergantung pada syarat-syarat mereka ini kaidah tetapi diambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian sumber eh, jenis yang kedua kaidah fikih yang teksnya tidak terambil langsung dari teks Al-Quran dan teks hadis. Ya, seperti kaidah al-yakin la yazulu bishak. Al-yakin la yazulu bishak. Ini kalimat al-yakin la yazulu bishak. kalau antum baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas enggak ada lafaz ini. Ya. Juga kalau kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tidak jumpai lafaz ini al-yakin la yazulu bishak. Ini adalah lafaz ulama ya, ulama-ulama kita ya membuat kaidah al-yakin la yazullu bisyak tapi maknanya ter, diambil dari banyak dalil. Dari banyak dalil dan insyaallah taala kita akan bahas ini. Dari banyak dalil, baik itu dari Al-Qur'an atau dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Di antaranya eh, penulis menjelaskan satu hadis ya kaidah ini berdasarkan hadis diantaranya hadis Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu di mana Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla asalatan am arba'an falyatrahi syakka wal yabni ala mastayqana" ya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian, apabila eh, salah seorang di antara kalian ragu-ragu dalam solatnya dan dia tidak mengetahui sudah berapa rokaat dari solat yang dia kerjakan, apakah tiga ataukah empat rokaat, maka hendaklah dia membuang keraguan tersebut dan berpegang pada sesuatu yang meyakinkan. Apakah tiga atau empat? Tentunya di sini apa yang meyakinkan? yang paling eh, yang paling kecil ya saya ragu tiga atau empat nih berarti tiga yang yakinnya yang yakinnya apa tiga ya karena ya, ya, dia di, di batas itu dia yakin tiga cuma empat atau tiga nih yang tidak yakin kan gitu ini diantara atau ini ya, satu hadis diantara banyak dalil ya eh, yang dengannya para ulama ya mengeluarkan lafaz ya, yang mencakup itu semua dari makna-makna uh, Al-Quran dan hadis muncullah lafaz al-yaqin la yazulu bisyak muncullah kaidah al-yaqin la yazulu bisyak bahwa keyakinan itu tidak tidak apa tidak bisa dihilangkan dengan sebuah keragu raguan nah dan ini sudah kita contohkan Taib. Yang ketiga, dari sumber kaidah fikih. Dari sumber kaidah fikih adalah kaidah fikih yang tersusun berdasarkan dari ijtihad para ulama. Ya. Baik, kita lihat penjelasannya di halaman yang kelima. Dan ini biasanya didasarkan atas sebuah kias atau ta'lil, yakni artinya melihat sebab dari sebuah hukum atau dengan melihat pada sifat hukum syar'i secara umum serta melihat kepada yang namanya al-maqasid asy-syar'iyyah al-maqasid asy-syar'iyyah yang maksudnya adalah e, maksud dan tujuan dari sebuah hukum syar'i atau yang lainnya sekali lagi ya yang ketiga adalah kaidah fikih yang tersusun berdasarkan ijtihad dari para ulama nah jadi Eh, dengan sini dengan dengan kita membaca ini kita akan mengetahui kaidah-kaidah yang ada. Ya. Jadi ketika maaf saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika <clears throat> ada kaidah, kita akan tahu dulu pertama. Ini sumbernya dari mana nih? Ya. ya kan? Apakah dari Al-Qur'an atau dari sunnah? Ya kemudian apakah sesuai dengan teks Quran dan Sunnah itu ya kemudian ataukah ini adalah eh, lafad kaidah yang dibuat oleh para ulama mm-hmm. disimpulkan dari makna-makna Quran dan Sunnah atau yang ketiga yakni ijtihad para ulama nah itu jadi dengan ini kita akan apa kita akan eh, tahu ya nah dari pengetahuan kita tentang sumber kaidah fikih ini ya maka kita masuk ke dalam pelajaran baru yakni tentang hukum berhujah dengan kaidah fikih ya kita masuk ke pelajaran, pelajaran baru tentang hukum berhujah dengan kaidah fikih dan saya kira waktunya tidak cukup kalau kita selesaikan mukodimah ini ya nah, mungkin Eh, kita cukupkan sampai hukum berhujah dengan kaidah uh, eh, fikih ya. Hukum berhujah dengan kaidah uh, eh, fikih. <clears throat> nah, uh, misalkan kita uh, ditanya, ya, apa hukum uh, dari berhujah dengan kaidah-kaidah fikih ini? Ya, kita lihat di halaman yang kelima. Hukum berhujah dengan kaidah fikih apakah kaedah-kaedah fikih ini boleh dijadikan sebagai sebuah hujah? Apakah kaedah-kaedah fikih ini boleh dijadikan sebuah uh, maksudnya sebagai sebuah hujah? Ya. Nah, kalau misalkan hari tanya, Mas Ari, hmm, boleh nggak? Ini ada kaedah, bisa nggak dijadikan hujah? Kan gitu. Hmm. Maka Mas Ari jawab, kita lihat kaedahnya ya eh, tidak? Iya, Harus dilihat kayaknya dengan tafsir Jangan langsung apa? Jangan langsung oh, boleh atau jangan langsung bisa atau tidak boleh, tidak bisa kan gitu. Kita lihat jawabannya ini dibangun di atas pengetahuan kita tentang sumber kaidah fikih. Ya. Baik, kita lihat <clears throat> jawabannya atau jawabnya Masalah ini perlu diperinci sesuai dengan perincian dari sumber kaidah fikih. Kan kita tahu bahwa kaidah fikih ini diambil ada yang langsung dari teks Quran dan teks hadis. Langsung. Ada yang diambil dari maknanya. Artinya tidak langsung dari teks Quran dan teks hadis. Ada yang diambil dari istihad ulama. Ya. Nah, <clears throat> kita lihat hujahnya. Pertama, ya, untuk menjawab tentang ini, pertama kita lihat jika kaidah itu teksnya langsung terambil dari Al-Quran, dari Nas Quran, dan dari sunnah yang sahihah. Sunnah yang sahihah. Maka tidak diragukan lagi bahwa kaidah itu adalah hujjah. Sekali lagi, tidak diragukan lagi bahwa kaidah itu adalah apa? Hujjah. Nah, karena berhujah dengan kaidah tersebut sama saja dengan berhujah dengan nas yang menjadi sandaran utamanya. Berarti kita berhujah dengan nas. Ya. Oh, ini yang pertama. Sekali lagi, kalau kaidah ini teksnya langsung dari Al-Qur'an dan diambil dari sunnah atau hadis yang sahih, ya, maka ini sebagai hujah. Ya, seperti tadi hadis al-muslimuna inda syurutihim. Orang Islam itu ya lihat ya halaman yang keempat contohnya ya. Rasul bersabda kaum muslimin itu tergantung pada syarat-syarat mereka ya uh, seperti misalkan <clears throat> ada permasalahan ya <clears throat> permasalahan permasalahan seorang mau menikahi seorang wanita seorang mau menikahi seorang wanita si Zainab dilamar oleh Zaid misalkan dilamar sama Zaid kemudian Zainab bilang uh, ke Zaid boleh anta anda menikahi saya ada syarat syaratnya jangan nikah lagi ya <laughs> eh, boleh nggak boleh <laughs> ya syaratnya jangan nikah lagi <laughs> Atau syaratnya anta tinggal di kota ya. kelahiran saya. Ya, oh, Karena kata si Zainab ini hmm. uh, saya punya usaha, punya. saya punya usaha, orang tua di sini mau dekat sama orang tua, kan gitu. Ya. ya. Atau eh, saya mau tempat tinggal hmm. dekat dengan rumah orang tua saya, misalkan. Ini tiga syarat di, diberikan oleh eh, Zainab. Ya tiga syarat atau ambil satu syarat sajalah misalkan syarat yang uh, rame nih yeah. Iya. untuk pendapat yang saya syarat yang boleh nggak seorang wanita itu memberikan syarat anta ketika menikahi saya yeah. tidak boleh menikah sama perempuan yang lain yeah. artinya oh, iya, la tatazawad alaya <laughs> iya. yeah. bil ukhra misalnya gitu nah ketika Zaid Baik kalau gitu. Hmm. Saya terima syarat anti. Hmm. Ah, ini bagaimana ke depannya? Ya. Syaratnya terima nih. Ya. Maka ketika sudah menikah dengan Zainab si Zaid ini <clears throat> membangun rumah tangga kemudian dalam kesempatan yang lain ya. sudah ya, Zain, eh, Zaid menikah wanita lain. Ya. Menikah dengan wanita lain. lain. Nah, bagaimana hukumnya? Ya. Hukumnya kata ulama, ya, ini menurut pendapat yang sahih. Ya. Adalah bagi si wanita tersebut, bagi Zainab tersebut bil khiyar. Bil khiyar. Bil khiyar ini boleh memilih. Boleh mm, memilih antabqa ma'ahu ya. boleh memilih tetap bersama Zaid, Zaid ya atau boleh memilih Firah. Ah, itu. Karena apa? Syaratnya tidak terpenuhi. Ya. Syarat tidak terpenuhi. Dengan eh, dengan dasar misalkan Ari ditanya, "Oh, iya ada kaidah hmm. al-muslimuna inda syurutihim." Al-muslimun inda syurutihim. Hmm. Orang Islam itu harus berada di atas syaratnya memenuhi syarat-syaratnya selama syaratnya itu tidak bertentangan dengan syariat. Tetapi kalau syaratnya itu bertentangan dengan syariat, maka tidak bisa dipenuhi syarat itu. Jadi si Zainab syarat tidak mm, tidak tidak, tidak bertentangan dengan syariat oleh karena itu ya. salah sebagian sebagian orang yang mengatakan oh berarti dia menentang poligami oh, ya. menentang ta'adud ini tidak bisa. Ya. ya Pak, poligami ta'adud sunnah. Hmm. Ya, tapi kita tetap kita sedang berbicara tentang uh, kedudukan ya. hukum, Ya, tentang kedudukan hukum. Masalah yang lain hmm. ini masalah yang uh, syaratnya salah, yang syaratnya salah. salah. Seperti uh, nah antum misalnya Budi misalnya nama Budi ya, ya misalkan Budi, <clears throat> Budi ingin menikahi Wati, ya. Budi ini ternyata sudah punya istri si wati ini dia mau nikahi sebagai istri kedua. Nah, nah saking cintanya sama wati misalkan, mm -hmm. karena lihat si wati ini bilang, wahai eh, Budi, uh, Mas Budi, ya. boleh menikahi saya dengan syarat istri anda yang pertama ceraikan. <laughs> Hmm, yeah, ya kan? Yeah. Istri saya istri saya yang pertama ceraikan. Yeah. Nah, itu. Ini boleh tidak? ini. Ketika eh, Budi nikah sama Wati, maka syarat ini tidak dilakukan. Syarat ini tidak diapa? Dilakukan. Karena apa? Karena Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda bahwa tidak boleh bagi seorang wanita la tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha litastakfi ina'aha. Ini kata Rasul Alaihi Wasallam. Hmm. Tidak boleh seorang wanita ya meminta agar seorang laki-laki mencerai istrinya supaya dia mencukupkan bejanaknya untuk dirinya sendiri. Ini tidak boleh. Ya. Nah, beda permasalahannya dengan ya, uh, wanita yang tadi ya. ya. Uh, syaratnya ya hmm. syaratnya tidak tidak bertentangan ya. Uh, bahkan di, di, di, dikuatkan dengan sebuah hadis dari Uqbah bin Amir yang Rasulullah SAW bersabda haqqus syuruti an tufu biha mastahlaltum biha al-furuj syarat yang paling berhak untuk kalian tunaikan adalah syarat tentang eh, penghalalan kemaluan ya. penghalalan kemaluan kemaluan itu dihalalkan dengan apa dengan cara nikah mm-hmm. ya ketika syaratnya diterima maka harus ditunaikan selama tidak bertentangan dengan syariat, syariat ya wallahu alam bisawab nah <clears throat> ini kaidah yang terambil dari nas al-muslimuna inda syuruti orang-orang Islam ini sesuai dengan syarat-syarat mereka. Jadi orang-orang Islam ini harus uh, harus gentleman, syarat, menepati iya. Iya. syarat, menepati janji, kan gitu. Nah, dan menggunakan kaidah ini hujah. Hmm. Ya. Yang kedua, yang kedua, jika kaidah itu teksnya, kan yang kedua ada teks eh, tidak langsung dari Quran dan Sunnah, nah. tapi dari makna. Ini pun kedudukannya sama dengan yang pertama, adalah sebagai hujah, seperti lafadz al yakinu la yazulu bishak Kaidah al yakin la yazulu bishak ini kaidah yang kita harus tahu bahwa ketika kita menggunakan kaidah ini, maka ini hujah ini adalah apa? Hujjah. Dan bisa diterima hujjahnya. Hmm. Baik. Yang ketiga, ya. Kalau kaedah fikih ya yang susunannya berdasarkan ijtihad para ulama yang disandarkan dengan dalil kias atau maqasid syariah atau lainnya maka hukumnya adalah eh, sesuai dengan hukum berdalil dari asal kaidah tersebut seperti misalkan ada kaidah yang disandarkan dengan kias misalkan hmm. maka ketika kiasnya fasid ya maka fasid juga kaidahnya dan tidak bisa diterima nah, ini ini yang perlu kita cermati ini yang e, insyaallah taala yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan di kesempatan ini insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan eh, buku ini yang eh, buku ini sangat mudah dipahami untuk orang-orang yang baru belajar ya, belajar tentang kaidah-kaidah fikih. Oleh karena itu saya menggunakan buku ini eh, sebagai wasilah kita sama-sama menuntut ilmu syar'i. Ya kita memahami permasalahan-permasalahan dan hukum-hukum syariat Islam yang dengannya insyaallah taala kita terbimbing ya. Yani kalau kita memahami eh, hukum-hukum syariat kita ya maka eh, perjalanan hidup kita terbimbing ya dan kita menjadi orang-orang yang insyaallah taala adalah orang-orang yang berada di atas ilmu itu yang kita inginkan karena uh, eh, al ilmu itu qabla al qaul wal amal berilmu itu se sebelum kita ngomong dan sebelum kita beramal ya seseorang kalau tidak berilmu maka ngomongnya ngawur ya perkataannya ngawur ya dan amalnya pun ngawur ya maunya diterima oleh Allah misalkan amalannya uh-huh. eh ternyata tidak ada dasarnya uh-huh. bahkan salah maka tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala nah jadi al ilmu qabla al qawli mhm. wal amal berilmu sebelum berkata dan eh, beramal wallahu alam bisawab ini yang bisa saya sampaikan ya jadi kita masih berada pada hukum berhujah dengan kaidah fikih insyaallah taala pada kesempatan ke depan kita akan e, melanjutkan tentang sejarah singkat ilmu kaidah fikih ya kemudian materi-materi yang lainnya yang insyaallah juga sangat penting dari e, kita mengetahui apa itu kaidah fikih wallahu alam bisawab nah Baik, ya, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas penjelasan dan faedah yang sangat manfaat yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini khususnya kepada kita dan pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa yakum, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja. Kini saatnya kami mempersilahkan Anda yang bertanya, silahkan dapat menghubungi nomor kami. Silahkan Anda hubungi 0218236543 atau pesan singkat di 081317776543 atau nomor kami yang lain di 0819896543. Sebelum kita menerima telepon, kita akan bacakan satu pesan singkat yang telah masuk dari Ariani di Cikarang, Sat. Ya. Pertanyaan sebaik berikut, uh, eh, Ustadz hmm. Nah. Afan, Ana habis keguguran, hmm. akan tetapi nifasnya hanya dua minggu. Hmm. Tapi pas di hari ke-40 keluar darah lagi selama tiga hari. Hmm. Yang anak tanyakan, darah yang tiga hari tersebut termasuk darah apa Ustaz? Jazakumullahu khairan. Nah, Allah alam Baik. uh, <clears throat> eh, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ba'd. uh, <clears throat> sebagian ulama seperti Imam Malik rahimahullah taala bahwa nifas itu 40 hari ya, 40 hari. Uh, kalau lebih dari 40 hari maka darahnya darah istihadah. Ya. Darah penyakit, ya. Oleh karena itu setelah 40 hari maka si wanita itu uh, beraktivitas ya, hmm. beribadah se, sebagaimana dia itu suci. Hmm. Karena setelah 40 hari itu maka bukan darah nifas lagi iya. darah istihadah wallahu alam bisawab kecuali kalau misalkan dia berupas uh, tanggalnya tanggal haid di situ ya. ya nah itu wallahu alam bisawab nah artinya kalau dia mau beribadah kalau darahnya masih keluar ya, caranya gimana Ustaz iya nah. caranya dia um, sucikan hmm. ya, mandi misalnya mandi, eh, ya, mandi. ya tentunya setelah 40 hari mandi ya, ya mandi besar besar hmm. kan kemudian eh, eh, kalau darahnya terus keluar, keluar dia sumbat ya. eh, dia hmm. sumbat hmm. kan iya. gitu dengan uh, pembelut wanita kan itu kemudian dia wudhu dan sholat sholat seperti biasa seperti biasa nah, nah. Wallahu Wafik barakallah. Khawatir Islam, kini saatnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui telepon. Silahkan menghubungi nomor kami di 0218236543. Jangan lupa sebutkan nama, alamat, dan kami mohon pertanyaan yang Anda ajukan bersesuaian dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Ya. Silahkan kami berikan kesempatan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rosid ya. Rasid di Jakarta. Bapak Rasid di Jakarta Pusat langganan nih ya? ya. Silakan Pak Rasid. Sudah ah. dihafal ternyata suaranya <laughs> Gampang, gampang diduga suara <laughs> Masya Barakallahu Pak Rasid Iya, terima kasih Pak Ustaz Saya <clears throat> pernah mendengar apa ada alil atau apa ya Pak Ustaz Ketika iya. Iya. seorang istri meminta cerai iya. dengan tanpa alasan yang syar'i dia tidak akan mencium bau surga. Uh-huh. Nah, ini kurang tahu apakah perceraiannya terjadi atau tidak. Uh-huh. Nah, ini <clears throat> terkait dengan misalnya ada uh, begini, Pak Ustadz. Uh, iya. eh, yeah. Dia minta cerai uh-huh. karena tidak mau dimadu. Nah, apakah ini syari apa tidak ini, Pak Ustadz? Uh-huh. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama apa uh, betul uh, minta cerai tidak syari dia tidak akan mencium bau surga. Iya. Yang kedua tidak mau dimadu apakah termasuk syari dia minta cerai gitu Pak Ustadz Uh, uh, kan kita sah saja kalau mau poligami. Betul betul. <laughs> terima yeah. kasih Pak Ustadz terima kasih atas pencerahannya. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Rashid. <clears throat> nah. tapi eh, betul apa yang ditanyakan sama Pak Rashid ya bahwa wanita yang meminta cerai tanpa uzur syar'i, tanpa ada uzur, ya, uzur yang diperbolehkan, ya, maka wanita itu tidak bisa mencimbo surga. Hmm, ya dalam hadis yang lain wanita ini wanita munafik, ya. E, hadis yang pertama yang menjelaskan tentang hal ini hadis Sauban ya dan hadis ini disohkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala di mana Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam pernah bersabda ayyuman ra'atin sa'alat zawjaha talaq min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatu al-jannah itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam jadi kata Rasul wanita mana saja ya wanita mana saja <clears throat> yang meminta cerai ya, yang meminta cerai kepada suaminya min ghairi mabas karena tanpa sebab yang diperbolehkan hmm. diperbolehkan menurut syariat maka haram atasnya mencium bau surga ya jadi uh, haram bagi si wanita ini mencium bau uh, surga ya hadis ini sahih nah kemudian dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa wanita yang minta khulu' uh, dia ya, minta cerai dari suaminya, mm -hmm. itu ciri-ciri wanita munafik ini. Yeah. Al-mukhtali'at kata Rasulullah SAW, hunnal hunnal munafiqat. Ya, wanita-wanita yang minta khulu', minta cerai eh, dari suaminya, ini adalah wanita-wanita munafik. Wanita-wanita munafik. Oleh karena itu, <clears throat> ya bagi para wanita hendaknya apa namanya menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak meminta cerai kepada suaminya kalau tanpa sebab karena ada ancaman dari hadis yang mulia ini. Ya. Ancaman dari hadis yang mulia ini. Nah, tentang wanita yang minta cerai karena sebab e, suaminya menikah lagi ini bukan uzur syar'i. Hmm. Bukan uzur syar'i selama ya, selama si laki-laki ini bisa berbuat adil. Selama si laki-laki ini bisa berbuat adil, si laki-laki ini baik ya jawab, ya. dan bertanggung jawab hmm. ya, maka eh, tidak dibenarkan seorang wanita minta cerai ya ketika suaminya menikah lagi. Hmm. Ya. Nah ini. Jadi <clears throat> beda dengan kasus yang tadi seorang wanita yang di awal mau nikah, hmm. mau nikah si wanita ini bilang ke ke, ke calon suaminya, boleh anta nikah sama saya mhm. dengan syarat anta jangan nikah lagi ya, kan gitu dari awal dia, ya, ya, ya. nah, gitu. Ya. Nah kalau yang tadi wanita minta cerai eh, eh, karena suaminya menikah lagi, ya ini ini tidak dibenarkan. Ya. Hendaknya wanita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersabar kan gitu. Tapi kalau laki-lakinya baik dan seterusnya. Karena apa? seorang wanita harus juga berpikir ke depan karena e, kita lihat bahwa wanita-wanita ini uh, bukan mengurangi e, sifat wanita ya artinya kadang-kadang uh, banyak yang berkata dan ini betul ya wanita itu sebagaimana kata Rasul juga hmm. naki satu aklin wadin yeah. kurang akal dan kurang dinnya yeah. ya artinya apa di, mengedepankan uh, perasaan, perasaan. Yeah es, emosi Emos, eh, emosi yeah. ya emosinya daripada akalnya wanita yang cerai itu eh, atau wanita yang tidak punya suami ya hmm. atau cerai lah ya ini banyak banyak banyak kendala hmm. setelah itu ya kendalanya <clears throat> seperti misalkan kalau ada seorang janda yeah. di antara akhwat di antara umahat yang punya suami hmm ini jadi perbincangan. Yeah. Ya. Di satu sisi banyak di antara ikhwah, mm -hmm. wah ada janda nih. Ah. Eh, mungkin bisa dinikahi yeah. atau mungkin jadikan istri kedua misalnya yeah. gitu. Hmm. Kan gitu. Tetapi Dikatakan perlu diketahui, ya perlu diketahui bahwa para wanita eh, itu nggak suka kalau eh, suaminya nikah lagi dengan itu. Ya. Oleh karena itu eh, perlu diketahui akhwat-akhwat yang apa minta cerai sama suaminya, kemudian dia janda, ya kan? Itu sebenarnya itu para para perempuan itu khawatir. Hmm. Jangan-jangan suami saya suka sama dia. Yeah. Nanti dia nikah sama uh, ini kan gitu. Hmm. Jadi repot. Nah itu. Jadi banyak seperti ini kasusnya, banyak kasus seperti ini. Tidak bisa dipungkiri. Ini yang perlu diperhatikan. Tidak bisa dipungkiri. Yang kedua, tidak enak menjanda karena apa? Karena tidak ada yang bisa bertanggung jawab padanya. Ya, menjaga. Ada yang menjaganya, ya. ya yang sayang padanya ya. kan gitu. Kemudian ketika dia menikah lagi, ya belum tentu lebih bagus. Ya. Ya, bisa jadi menikah jadi istri yang kedua, hmm. kan gitu. Sama saja berarti kan gitu. ya. Bisa jadi nikah sama yang yang masih ya, bujang, hmm. tetapi jadi bujang juga bermasalah nanti. Ya. nah, ini jadi banyak kendala kendala yang perlu diperhatikan oleh para wanita jangan langsung mengedepankan emosi dan seterusnya ini yang kendala yang ada di di masyarakat kita ya jadi kembali lagi bahwa betul seorang wanita kalau tanpa sebab minta cerai kepada laki-laki hukumnya e, diancam tidak mencium bau surga hadis Sauban tadi di mana Rasulullah SAW bersabda ayyuma mamraatin sa'alat zaujahat talaq min ghairi ma ba'sin haramun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja yang minta cerai dari suaminya tanpa sebab haram atasnya bau surga. surga. Haram atasnya bau surga. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Dan silakan kembali di belakang Pak Rashid di Jakarta Pusat. Anda dapat menghubungi nomor kami di 0218236543. Ya. Halo? Ini pertanyaan terakhir ya. Baik, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Depok. Dengan ya mohon maaf Ibu, eh, suaranya tolong Ibu diperkeras sedikit agar kita jelas menerima eh, apa pertanyaan dari Ibu. Silakan Ibu. Uh, ini saya mempunyai putra. Iya. Uh, dia sebagai Ustadz juga di salah Taip. satu pesantren Taip. Jawa Timur. Taip. Ya, uh, kalau mengisi gaji kajian itu biasa pakai celana dan kemeja hem lengan panjang sekalian ada jas. Oh. Uh, sama keluarga, keluarga uh, istrinya disuruh pakaian Eh, sarung. Baik. Hmm. Ya, terus. Bagaimana terus. hukumnya Ustaz? Ya, Suruh ya. pakai sarung. Hmm. Kemeja. Pokok intinya sarung, tapi putra saya itu uh, biasa pakai celana. Tapi hmm. <laughs> celananya juga pakainya juga suci semuanya. Iya, Ibu. Pecinya, uh, Cukup, tapi, Ibu. Uh, sudah cukup. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. iya. Iya. iya. iya. Uh, Barakallahu fiik ya. Ibu siapa? Nanti Allah di Depok Ustaz. oh iya, Masya Allah Iya iya iya. Barakallahu fiik. Iya. Ya. Untuk ibu yang bertanya ya. Iya. Eh tentang berpakaian ya. Uh, disuruh pakai sarung oleh iya, keluarga di sana kan? Ya, jawabannya bagus. Iya, Kalau misalkan mau pakai sarung hmm. ya maka bagus untuk aurat juga untuk ya? aurat juga hmm. kenapa pakai sarung bagus anak katakan hmm. karena tidak ketat ketat ya, longgar tidak hmm. membentuk hmm. Uh, tubuh ya iya. laki-laki ya, ya karena di antara adab ya di antara adab laki-laki pakai pakaian ya itu juga tidak tidak boleh berpakaian ketat. boleh ketika berhadapan sama Allah Subhanahu wa taala, ya. ya. Enggak hmm. pantas kata ulama kalau misalkan berhadapan sama Allah Subhanahu wa taala ketat sekali sehingga berbentuk ya, ya. Eh, eh, kaki-kakinya ya, ya, depannya eh, auratnya walaupun tidak kelihatan terbentuk kan gitu. Itu tidak pantas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Tapi kalau misalkan pakai celana celana celananya longgar, ya. longgar tidak membentuk tadi awal tidak hmm. mengapa. Hmm. Tidak mengapa. Tapi kalau saya mau pakai sarung juga tidak mengapa. Hmm. Jadi ini masalah yang yang apa namanya bisa diskusikan sama uh, keluarga, namanya, keluarga di ya. sana kan gitu. Dan tidak mesti pakai ini, tidak mesti pakai itu. Baik, Atau pakai gamis yang panjang Baik. sekalian ya. Itu lebih bagus karena urufnya sudah ma'ruf orang yang pakai gamis atau pakai sarung itu adalah ustadz Oleh karena itu <laughs> eh, Eh, awalnya saya tidak sependapat dengan yang mengatakan bahwa orang yang pakai gamis, ya, orang ustadz pakai gamis atau ustadz pakai sarung itu adalah pakai pakaian syuhrah. Hmm. Ya, ini ngeri hukumnya, ya. Pakaian yeah. syuhrah itu diancam oleh Allah Subhanahu wa ya. taala. Yeah. Ya, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, urufnya sudah ma'ruf di Indonesia hmm. seorang ya, yang baik keislamannya apalagi dai apalagi ustad hmm. itu pakai pakaian gamis pakai sarung itu masya Allah hmm. gitu. Hmm. orang sudah tahu yeah. orang sudah tahu oleh karena itu tidak boleh kita mudah menghukumi misalkan ini berpakaian pakaian syuhrah si masyarakat dan seterusnya tidak bisa kan kita seperti itu. Baik, itu saja barangkali Baik, ya. Allah alam ini yang bisa kita sampaikan. <clears throat> ya mudah-mudahan Eh, sedikit bermanfaat ya dan uh, alhamdulillah kita sudah membahas tentang kaidah-kaidah fikih yang yakni kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami insyaallah taala kita akan lanjutkan dalam pertemuan berikutnya saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan uh, saya terima uh, ucapan terima kasih kepada akhuna Ari yang telah menemani kita di sini mudah-mudahan Allah berikan umur panjang kepada beliau Ya, rezeki yang luas dan halal amin. dan juga kepada kita semua Eh, kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh